Pak Abdullah. Ya, selamat pagi pendengar Pak uh, Pak Desen. Ya, silahkan. Saya kira zaman sekarang ya, bukan masalah eh, nyogok-menyogok. Siapa yang berkuasa, siapa yang duduk di dalam instansi itu, dialah yang makan uang itu semua. Jadi kekuasaan disalahgunakan gitu. Jadi masalah suap menyuap itu biar ganti seribu orang bisa tetap. Pokoknya akan datang nih siapa yang berkuasa, siapa yang terima suapan beri pasokan begitu. Jadi selama saya berkuasa, ya saya bikin duit sebanyak mungkin bagi saya sendiri, nggak mikirin orang lain gitu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, okay. Silahkan, Pak Edi. Ya, ini memang kalau soal izin, waduh, saya juga pengusaha di Bekasi, izin udah satu, hampir setahun nggak selesai-selesai. Sama aja Mbak ini, ya malu lah Indonesia nih sama Malaysia ya udah ketinggalan 100 tahun kali ya soal-soal begitu di sini kita harus melayanin pejabat melayanin dalam arti ya kasih sogokan gitu jadi udah rusak lah makanya maunya ya kita sumpahin aja itu biar duit tuh nggak jadi berkah loh mereka tuh ya nah makasih